Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Pemirsa yang berbahagia dimanapun berada Insya Allah seluruhnya akan selalu diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wabil khusus setiap hari, setiap saat Allah akan selalu memberikan kepada kita rahmat dan hidayahnya Wabil khusus saat hari ini, pagi hari ini yang sangat baik ini Insya Allah kita yang selalu berada di hadapan televisi yang insya Allah dalam acara yang sangat bermanfaat dunia kita dan akhirat kita dimana lagi kalau bukan dalam satu program yang sangat kita nanti-nantikan Cahaya Hati Insya Allah di program Cahaya Hati ini saya tidak sendiri namun ditemani oleh subhanallah oleh ibu-ibu cantik ahli surga ya Alhamdulillah luar biasa sekali ibu-ibu ini sudah pagi-pagi datang kemari dan insya Allah dari Majelis Ta'lim Usul Khatimah berasal dari Cinere ya ya Puri Hijau Cinere. Cinere hijau. Salah sedikit nggak apa-apa, Bu. <laughs> Iya, tapi yang jelas inilah satu hal pertemuan yang sangat indah yang Allah sudah atur dan insya Allah pembahasan kita kali ini adalah pembahasan yang sangat istimewa sekali karena membicarakan sosok ataupun seseorang yang sangat kita dambakan, bahkan beberapa orang mendambakan pertemuan nanti bersamanya. Bahkan banyak orang yang berdoa dengan mengatakan, "Ya Allah, pertemukan aku dengannya walaupun dalam mimpi. Subhanallah. Kira-kira siapa yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun pembicaraan tentang Rasulullah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan melihat satu hal dari pandangan lain. Ternyata Rasulullah ini yang dikatakan Subhanallah ternyata Rasulullah adalah humoris juga. Maksudnya apa? Senang, suka bercanda. Jadi tidak ada yang menyatakan Rasulullah ini selalu tegang. Istilahnya abus. Abus itu apa? Wajahnya selalu tegang, wajahnya selalu menyeramkan. Tidak. Jadi kalau seandainya ada yang menggambarkan Rasulullah ini otaknya, otak kejahatan, otak satu hal yang penghancuran itu adalah kekeliruan daripada penafsiran yang ada. Karena apa sesungguhnya Rasulullah ini subhanallah kata-katanya yang begitu enak untuk didengar, wajahnya yang selalu tersenyum. Maka dengan menyatakan ada Ibnu Jarir dengan menyatakan kalimatnya apa? Ida ra'ait Rasul sallallahu alaihi wasallam fawajhahu mutabassim. Siapapun yang melihat wajah Rasulullah, maka akan terlihat wajah Rasulullah ini selalu dalam keadaan tersenyum. Subhanallah. Jadi itulah wajah Rasulullah SAW. Dan ternyata Rasulullah ini bukan hanya sekedar memperlihatkan kecerahannya, wajahnya. Namun ternyata beberapa saat Rasulullah pun selalu apa? Selalu bercanda dan suka bercanda. Iya, suka bercanda. Bahkan ada beberapa hal riwayat yang yang sangat sahih sekali. Yang namanya Hasan Hussein daripada cucunya Rasulullah SAW diajak main. Dengan cara Rasulullah menjulurkan lidahnya kepada apa? Kepada cucunya. Sehingga cucu itu melihat lidah wajah merahnya Rasulullah. Karena apa? Itu bercanda kepada anak-anak. Bukan hanya sekedar itu, banyak sekali riwayat-riwayat yang menyatakan Rasulullah ini bercanda. Seperti hanya misalnya ada seorang anak ataupun seorang eh, apa namanya seorang wanita tua yang datang dengan mata, ya Rasulullah, tolong doakan saya ini agar menjadi ahli surga. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan, apa nih? Apa kamu bilang? Saya saya minta agar engkau mendoakan saya menjadi ahli sorga. Rasulullah mengatakan, aduh maaf nih, di sorga nggak ada nenek-nenek kaget. Ya Rasulullah, saya tidak akan masuk surga. Di surga nggak ada nenek-nenek. Akhirnya dia berlari ke rumahnya menangis, mengadu kepada anaknya. Sampai anaknya pun bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, benarkah ibu saya yang tua ini tidak akan masuk surga?" Rasulullah mengatakan, "Saya tidak mengatakan ibumu tidak akan masuk surga, namun di surga itu tidak ada nenek-nenek." Maksudnya apa? Baru nenek itu datang mengatakan maksudnya apa ya Rasulullah? Rasulullah sambil senyum dengan mengatakan, karena di sorga ini semuanya akan dijadikan mudah kembali. Fa'ansya'na hunna insya'an Uruban atroba Di sorga ini akan dikembalikan menjadi muda Usia ahli sorga itu Mabaina samania wa ishrina Au salasa wa salatin Antara 23 dan 33 Subhanallah. Ibu ada yang 23 di sini? Oh, 18 semua di sini ya. ya. <laughs> Subhanallah. <laughs> Dengan itulah wajah di sorga. Ya, semuanya akan mudah kembali. Dikatakan uluban atraban. Ini canda yang sangat baik sekali. Ketika itu ada seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, aku ingin naik unta. Uh, ada nggak unta buat aku?" Rasulullah menjawab, "Aduh, unta itu hanya ada anak unta untukmu." Waduh sayang saya mau naik unta. Anak unta nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa lah yang penting saya naik. Tapi nggak mau kalau naik un anak unta. Kenapa? Anak unta namanya belum kuat. Ya tiba-tiba ini ada anak unta. Di diambilnya unta yang sangat besar sekali. Orang itu eh Rasulullah salah ini bukan anak unta ini adalah induk unta untanya sudah gede bukan anak unta lagi Rasulullah menjawab dengan mengatakan apa iya tapi unta ini pun kalau ketemu sama ibunya ibunya bilang ini anak unta jadi dipahami nggak jadi tidak ada yang namanya unta melahirkan kuda, tidak ada. Unta melahirkan apalagi misalnya melahirkan keledai, tidak ada. Unta itu melahirkan unta. Jadi unta yang gede ini pun anaknya unta Jadi pahami dan orang itu pun tersenyum maka itulah canda tawa Rasulullah yang sangat baik sekali satu kisah yang sangat menarik juga kalau bertanya dengan mengatakan mana sih Rasulullah suka bercandanya lagi banyak satu saat Sayyidina Ali sedang makan bersama Rasulullah makan kurma makan kurma, makan kurma. Ini Sayyidina Ali itu bercanda dengan Rasulullah. Caranya apa? Kurma yang dia makan, bijinya itu disimpan tanpa diketahui oleh Rasulullah. Jadi bijinya disimpan, makan bijinya disimpan, bijinya disimpan. Setelah bijinya dikumpulkan di depan Rasulullah, Tiba-tiba selesai makan, Sayyidina Ali mengatakan begini, Eh, hey, dengarkan, jangan dulu berdiri semuanya. Ada apa ya Ali? Kita ingin cek siapa yang paling banyak makannya, paling rakus siapa makannya ya. Ayo cek, gampang, bagaimana caranya? Kata Sayyidina Ali, caranya lihat, tinggal dilihat mana yang paling banyak makan kurma, lihat dari bijinya. Ternyata ha, kita akan saksikan dulu jeda berikut ini sebelum kita melanjutkan ataupun kisah yang sangat menarik ini tentang Rasulullah bercanda dengan Sayyidina Ali. Alhamdulillahirabbil alamin pemirsa yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ibu-ibu yang hadir studio insya Allah semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di mana tadi kisahnya ya? Ada yang masih ingat? Sampai apa? Oh ya biji kurma, Alhamdulillah. Jadi dengan mengatakan tadi Sayyidina Ali menyimpan biji kurma itu di mana? Di hadapan Rasulullah. Disimpan, disimpan, disimpan. Ternyata sudah selesai kata Sayyidina Ali. Eh jangan dulu kemana-mana. Tenang dulu, ada apa? Kita ingin ngecek siapa yang paling rakus ya di antara kita. Rasulullah pun duduk. Lalu semua para sahabat kembali duduk. Maksudnya apa Ali? Kita ingin mengecek siapa yang paling rakus di antara kita yang paling banyak makan kurma. Ya siapa ya? Gampang kata Sina Ali, cari aja siapa yang paling banyak biji kurma di depan duduknya berarti itu yang paling banyak makan kurma. Ayo kita cek. Dilihat oleh Sina Ali. Ternyata Rasulullah yang paling banyak biji kurmanya berarti Rasulullah paling rakus kata siapa? Kata Sina Ali. Rasulullah dengan kata-kata yang hebat. Eh, sebentar. Kalau saya memang makan kurma dan bijinya saya simpan. Yang rakus itu yang makan kurma sama biji-bijinya. Maksudnya apa? Coba di mana tempat duduk yang tidak ada bijinya, kurmanya tidak di situ berarti dia paling rakus. Dilihat Ternyata di Serina Ali nggak ada biji kurmanya. Nah, Ali ada-ada aja kamu makan kurma sama bijinya. <laughs> Jadi ini ini bercanda Rasulullah ya, sangat indah sekali. Namun percandaan pun ada adab tata cara yang sangat baik. Rasulullah ini tidak pernah bercanda dengan kata-kata yang menyakitkan orang ataupun tidak pernah bercanda. Jadi candanya itu ada satu hal yang harus dipahami percandaan ala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam senyumnya bagaimana, tertawanya bagaimana sehingga Rasulullah ini tidak pernah tertawa. Adab tertawa tuh aja tertawa ini tidak boleh sampai nipunten nih. Para pemirsa yang berbahagia, silahkan lihat dari berbagai macam hadis yang ada ya. Bunda pun yang namanya Rasulullah kalau tertawa itu tidak pernah sampai terlihat goyang badannya. Jadi kalau tertawa itu nggak pernah hihihi, <laughs> nggak pernah begini nih. Jadi tertawanya tuh paling tertawa sampai paling keras, paling tinggi tawanya itu hatta tabdun nawadiju. Artinya apa? Terlihat gigi taringnya itu sudah paling top tertawa Rasulullah. Sampai Rasulullah ini tidak pernah tertawa saking tertawa nikmatnya, pegang perutnya atau dalam bahasa Jermannya ngehkeh. Tahu ngehkeh? Apa itu? Oh, <laughs> tertawa terpinggal-pinggal sampai hahaha itu tidak ya. Sampai ada satu hadis dengan mengatakan iya kumbit hati-hati Anda jangan sampai banyak tertawa. Tertawa itu beda dengan tersenyum. Kalau senyum itu sadako, kalau tertawa itu ya harus lihat. Kadang-kadang orang tertawa, ha sampai gebuk-gebuk meja, ha buduak, buduak seperti itu ya. Ya istilahnya jangan seperti itu, tapi dengan mengatakan tertawa itu silahkan, namun tertawa Rasulullah ini satu, tidak pernah sampai pegang perut sampai ya tamayalun, ya tamayalun itu bengkok-bengkok atau sampai bergetar ininya apa? tubuhnya jadi istilahnya itulah tawa Rasulullah itu tawa pun ada adabnya. Seperti itu ya. Sebelum jauh untuk menyampaikan daripada humornya Rasulullah SAW bagaimana ada yang bertanya dari antara Bunda silakan Mangga silakan ada? Oh iya Mangga Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Dian. Ya. Abi saya ingin bertanya. Silakan. Uh, pada keseharian kita mungkin sering bercanda, tapi tidak apa seringkali kita menyakiti hati orang lain tanpa ya. sengaja. Nah, bagaimana cara atau batasannya bercanda agar tidak menyakiti hati orang lain. Iya. Itu saja Abi. Terima Masya kasih. Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya pertanyaannya. Kadang-kadang kita mau bercanda, tapi ini gimana ya canda kayak gaya Rasulullah? Tadi sudah saya sampaikan sedikit contoh-contoh yang ada. Namun ada adab cara bercanda. Satu diantaranya kita harus tahu kawan ini sejauh mana percandaannya. Jangan sampai orang bercanda kepada orang yang tidak doyan bercanda. Nanti berantem jadinya. Iya. Lihat orang ini. Ataupun di majelis-majelis yang resmi. Lagi membicarakan tentang sesuatu yang penting bercanda. yang tidak bisa. Iya. Jadi harus lihat situasi dan kondisinya itu bagaimana. Itu. Selanjutnya, punten. Ada satu kalimat yang disampaikan dalam hadis Rasulullah SAW. Allah sudah menyiapkan neraka jahanam bagi mereka yang bercanda namun menyakiti orang lain. Hati-hati. Jadi kalau sudah bercanda, aduh datang, maaf ya tadi saya bercanda mungkin keterlaluan ini eh, takut sakit hati, kamu sakit hati nggak ya? Nanti itu. Tapi kalau kita bercanda, emang gue pikirin. Yang penting orang lain ketawa, emang gue pikirin. Ah, tidak boleh. Mengatakan, maaf ya tadi bercanda, saya takut kamu sakit hati, jangan masuk hati ya. Oh enggak, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Cuma mau jitak kamu aja. Berarti dia sakit hati. Kalau seperti itu ya. <laughs> Jadi istilahnya dengan mengatakan kalimat bercanda itu silakan. Satu, tidak menyakiti orang lain. Benar. Yang kedua, punten. Yang sudah Allah siapkan neraka ini bagi orang yang bercanda tadi. Yang menyakiti satu etnik ataupun satu tempat ataupun satu kampung. Misalnya menceritakan seseorang berasal dari kampung mana, dari tempat mana yang membuat orang lucu namun menyakiti orang tersebut ataupun satu daerah tersebut itu tidak boleh. Ya, itu adabnya bercanda dan tidak boleh. Yang kedua, ketika orang ini bercanda dan Allah sudah siapkan api neraka, yakni ketika bercandanya itu bohong. Mungkin nggak orang bercanda bohong? Mungkin sekali. Yang penting orang lain tertawa, dijadikanlah candanya bohong. Kalau seandainya saya dengar dari si Pulan ada candanya, begini silakan. Tapi jangan, saya pernah ketemu dengan orang lagi begitu, begitu, begitu, orang tertawa dan itu disertai dengan bumbu bohong. Na'udzubillah, justru ini yang sangat membahayakan. Iya. Kalimat-kalimat canda ini silakan dan Islam ini perlu untuk ada satu canda humor segala macam silakan sampai Rasulullah SAW kalimat percandaannya masalah wudhu saja bukan harus dicandakan wudhu tidak Rasulullah saat berwudhu ini satu contoh begitu ya Rasulullah saat wudhu Tiba-tiba selesai wudhu Rasulullah tersenyum. Ada Umar bin Khattab di sampingnya melihat ke Rasulullah habis wudhu senyum ya. Rasulullah tahu kalau Umar tahu kalau Umar melihat Rasulullah sedang senyum. Tiba-tiba sebelum masuk masjid, Umar kemari. Ada apa ya Rasulullah? Kamu tadi wudhu di samping saya ya? Iya ya Rasulullah. Kamu melihat tadi saya senyum nggak? Melihat. Melihat, melihat. Kenapa kamu tidak tanya? Nah, itu percandaan Rasulullah. Oh, jadi harus saya nanya? Ya tanya dong, kenapa saya senyum? Oh iya, kenapa engkau senyum ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, bagaimana aku tidak senyum Umar? Sambil kembali tersenyum. Ketika aku selesai wudhu, tiba-tiba Jibril datang dengan mata Muhammad. Apapun yang telah kau lakukan wudhu tadi, setiap air yang berjatuhan dari wajahmu, dari tanganmu, dari kakimu, sama dengan berjatuhan dosa-dosa yang kau miliki. Subhanallah. Dan ini berlaku untuk umatmu. Maka Rasulullah senyum, inilah kesenyuman yang ada. Jadi disampaikan pun dengan mengatakan seolah-olah maksa, cobalah kau tanya kepada aku. Seperti itu. Subhanallah, luar biasa lagi kalau seandainya kita akan lebih tahu lagi tentang bagaimana humornya Rasulullah SAW. Insya Allah kita akan lanjutkan daripada perjalanan kisah Rasulullah SAW bagaimana ketika bercanda dan ini sebagai contoh buat kita seluruhnya agar canda kita tidak kebablasan setelah pesan-pesan berikut ini pemirsa yang berbahagia dan insya Allah semuanya diberkahi pada pagi hari ini dan ibu-ibu pun yang hadir tempat ini insya Allah diberikan ketenangan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata luar biasa Rasulullah ini satu hal yang sangat mencair dalam kehidupannya. Iya, terkadang ini satu hal yang yang memang harus dilakukan oleh kita pun ketika berdakwah ataupun mencairkan suasana. Itulah pentingnya sesuatu hal yang mungkin menarik perhatian orang lain. Yang harus disampaikan juga ternyata Rasulullah ini bukan hanya humor ataupun bercanda bersama siapa? Bersama orang lain, dengan istrinya pun, dengan dengan anak-anaknya pun. Subhanallah. Satu saat ini pernah dan Siti Aisyah pun bercanda dengan Rasulullah. Satu saat Siti Aisyah tuh ingin melihat balapan kuda ya ataupun permainan apa. Jadi dengan matan ya Rasulullah saya ingin sekali nonton balapan kuda. Oh boleh kata Rasulullah ayo silakan. Karena punten Rasulullah ini e, lebih tinggi daripada Siti Aisyah. Ketika ingin melihat, iya otomatis orang yang agak rendah ya tidak bisa melihat pertandingan tersebut. Maka Rasulullah mengatakan, Aisyah silakan kau naik ataupun di pundakku untuk aku gendong. Disinilah. Lalu pipi Siti Aisyah itu nempel dengan pipi Rasulullah. Selesai, sudah selesai semuanya tuntas, pertandingan sudah selesai, Siti Aisyah nggak mau turun-turun bunda, nempel aja di situ. Akhirnya kata Rasulullah, Aisyah kan pertandingan sudah selesai, kamu nonton apa lagi? Siti Aisyah menjawab, siapa yang nonton pertandingan ya Rasulullah? Lah, kamu dari atas tadi ngapain? Aku hanya melihat orang-orang yang iri kemesraan kita ya Rasulullah dengan nempelnya pipinya dengan pipi Rasulullah. Aku dengan mana? Aku melihat orang-orang yang iri, melihat kemesraan kita ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan tersenyum pula Rasulullah. Jadi cair, kecandaan yang ada antara suami istri ada. Sampai satu saat Rasulullah mengajak, "Ayah Aisyah, mau nggak? Kenapa? Kita tanding. Tanding apa? Balap lari." Subhanallah. Balap lari Siti Aisyah dan siapa? Dan Rasulullah. Untuk apa? Istilahnya menghidupkan suasana dengan dengan hal yang indah. Allahu Akbar. Sampai satu saat Rasulullah berkumpul dengan istri-istrinya. Kata Rasulullah, ayo istri-istriku, coba kamu sekarang menghadap tembok semuanya. Iya ya Rasulullah, ayo cepat hadap tembok semuanya. Sudah menghadap tembok, pegang temboknya dengan tangan masing-masing. Iya, coba mundur, jangan sampai keluar atau jangan sampai lepas tangannya dari tembok. Iya, lalu bertanya, siapa yang paling panjang tangannya? Bertanya dengan mengatakan Zainab binti Jahash. Rasulullah mengatakan yang paling panjang apa tangannya adalah orang yang paling banyak memberi di antara istri istri-istri aku. Maksudnya yang paling banyak sedekah. Namun caranya seperti hanya seperti canda seperti itu. Seorang rame-rame ribut, ayo, ayo cepat berdiri, coba, coba baca. Semua itulah gaya Rasulullah. Jadi Rasulullah ini bukan hal yang sangat keras, bukan hal yang seperti itu. Bahkan beberapa kali Rasulullah bercanda dengan sahabat yang mau bertanya. Ketika datang, Ya Rasulullah saya ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan Rasulullah tidak mengatakan Ayo saya dengarkan apa pertanyaan kamu tidak Yang namanya Rasulullah ya diaping oleh malaikat Jibril, diberitahu oleh segala oleh Allah segala sesuatu, maka begitu orang itu datang Rasulullah dengan mengatakan, "Kamu mau nanya ya?" "Iya." "Pertanyaan kamu itu ada tiga kan? Langsung saya jawab atau mau dengar dulu pertanyaannya dari kamu?" Subhanallah. Untuk apa diangkatakan masalah ini? Agar apa? Agar orang ini cair. Lalu dengan matan, ya ya Rasulullah kalau gitu silahkan saja. Apa? Silahkan saja jawab langsung. Jadi candanya Rasulullah bukan agar orang ini tertawa terbahak-bahak, namun agar orang ini cair berhadapan dengan Rasulullah SAW. Jadi kalau dalam satu majlis silakanlah ada canda, namun untuk mencairkan suasana. Ini dalam satu majlis sampai tertawanya keluar air matanya, kakak kekek kakak kekek ke sana kemari, sehingga begitu selesai dari majlis bagaimana ustaznya Ustadznya lucu banget. Subhanallah. Kalau mau cari yang lucu mah jangan cari ustaz Iya, kalau mau cari yang lucu jangan cari kiai, ambil aja para pelawak. Karena apa? Karena niatnya pun mau tertawa. Seperti itu. Jadi subhanallah, silakan dimanapun untuk lucu karena ini merupakan syar'i namun demi mencairkan suasana bukan untuk mencari e, tawa terbahak-bahak seperti itu. Masya Allah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin Majelis kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin, Ya Allah, Ya Rabbil Alamin Dan kita akan akhiri dengan doa Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nastaghfiruka wa natubu ilaika ya Rahman Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad اللهم أحنا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وأخرجنا من هذه الدنيا مع الإيمان Ya Allah, Ya Aziz, Ya Ghafar Jadikanlah keimanan ini yang selalu mendampingi kehidupan kami Jadikanlah keimanan ini yang selalu ada di dalam jiwa ini Sehingga kami tidak salah langkah ketika memaknai berbagai macam hal yang berkaitan dengan syariat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Allah, jagalah lisan kami saat kami bercanda Ya Allah, Ya Rabbana, janganlah engkau jadikan lisan kami ini Dapat menyakiti perasaan orang-orang lain Ya Rabbana, jadikanlah lisan lisan kami ini lisan yang selalu tunduk kepada syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan lisan kami ini sebagai jambatan untuk menuju cintamu dan untuk menuju ridhamu. Ya Rabbana, kabulkan segala permintaan kami dan permintaan para pemirsa yang menyaksikan tayangan ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah tawakin qina nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wassalamun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin العالمين جزاكم الله خير على حسن استماعكم وعلى حسن مشاهدتكم لكم مني الحب والدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته